sampai jam berapa? 12 kurang 15 menitnya. Ini adalah terjemahnya daripada yang tadi. Kemudian kita akan jelaskan. Kalau tadi kita jelaskan bahwasanya orang yang akan selamat itu adalah yang mengikuti Rasul dan para sahabat, maka timbul pertanyaan, hal sahabat itu sunnah mustaqilah Apakah bagi para sahabat itu ada sunnah yang mustaqilah? Artinya sunnah menyendiri tidak diajarkan oleh Rasul? Bal jawab laisa hunaka sunnatun mustaqilah. Maka tidak ada di sana adalah sunnah yang menyendiri dilaksanakan oleh para sahabat. Ya. maka kalau begitu, yang dimaksud dengan kalimat di dalam hadis yaitu hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyin Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'u ar-rasyidin ataupun di syatil am as-sunnatus sahabah adalah sunnah para sahabat nah, kalau yang dimaksud itu adalah bukan sunnah yang dibikin oleh para sahabat sendiri maka yang dimaksud sunnah sahabat ala wa huwa fahmus sahabah wa tafsir sahabah li ayatillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tadi menjelaskan dan para ulama menjelaskan dan bahkan itu adalah ijma bahwasanya para sahabat itu tidak membuat sunnah sendiri maka yang dimaksud dengan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah sahabat adalah fahmu sahabat. Pemahaman para sahabat ya, di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, di dalam memahami hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tafsir sahabat terhadap ayat Al-Quran dan tafsir sahabat terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah dia meninggalkan satu ayat pun dan tidaklah dia meninggalkan satu hadis pun kecuali dia menerangkan dan menjelaskan tafsir ayat itu dan tafsir hadis itu. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa may yushaqiqir rasulan min ba'di ma tabayyana Gimana ayatnya? Min di mata bayana lul huda wa yatabi ghayra sabilil mu'minin nuwali ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Oleh sebab itu Rasul Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa may yusakikir rasulah" Barang siapa yang dia mukhalafah, barang siapa yang membantah, menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dijelaskannya petunjuk wa yattabi ghayra sabilil mu'minin dan mengikuti perjalanan yang tidak dijalani oleh sabilil mukminin. Siapa sabilil mukminin pada waktu itu? As-sahabatu radhiyallahu anhu adalah para sahabat. Maka barang siapa yang dia mengikuti Rasul tapi dengan tidak sabilil mukminin, nuwali ma tawalla. Maka mereka akan digelincirkan dan dia akan bergelimang dalam kesesatan. Jadi cuma satu perbedaan antara ahlul bidah dengan ahlus sunnah. Di tariqul fahmi, di manhajil fahmi hadil ayat wa hadil ahadis. Tidak ada perbedaan antara kita ahli sunnah wal jamaah dengan ahlul bidah kecuali dengan satu adalah tariqatul fahmi wa manhaj fahmi hadil adillah adalah cara dan manhaj di dalam memahami nas-nas Al-Quran. Saya kasih contoh satu. Tariqatul istidlal baina ahli sunnati wal jamaah wa ahli al Perbedaan ahli sunnah dengan ahli orang-orang Mu'tazilah. Dalam tariqatul istidlal orang-orang Mu'tazilah mereka berkata tidak boleh beristilah dalam perkara akidah dengan hadis ahad. Ahli sunnah wal jamaah menyebutkan khobar ahad, hadis ahad bisa digunakan sama saja dalam perkara akidah, sama saja dalam perkara huruf Jadi kalau begitu bukan perbedaannya apa? Dalam menyebutkan Quran dan sunnahnya. Tapi dalam dia itu mendudukan Al-Quran dan sunnahnya. Orang-orang Mu'tazilah, kenapa mereka menyebutkan bahwasanya tidak mengakui adanya syafaat? Yang dimaksud adalah syafaatul kubro. Yaitu syafaat Nabi untuk mengeluarkan orang-orang yang masuk neraka. Di mana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, syafaati li ummati li ahlil kabair. Syafaatku bagi orang-orang yang melaksanakan dosa besar. Orang-orang Mu'tazilah mereka menyebutkan tidak ada syafaat bagi orang-orang yang melaksanakan dosa besar sebab hadis ini adalah hadis ahad bukan mutawatir. Maka timbullah kaidah alisunah wal jamaah ahli sunnati wal jamaah yastadiruna bil adillah wa la yufarriquna bainal adillah sawaun kana mutawatiran am kana ahadan maka timbullah satu kaidah ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah wal jamaah menggunakan dalil semuanya dan tidak membedakan di antara dalil-dalil sama saja hadis itu mutawatir ataupun ahad hanya sayangnya orang-orang Mu'tazilah ini karena dungunya dan tololnya mereka itu menentang hadis ahad tapi dia menggunakan hadis maudhu. Ya, terutama dalam apa? Dalam kisah ataupun dalam bab bahwasanya orang-orang yang kabair itu tidak akan keluar. Mereka mengeluarkan hadis maudhu yang sama daripada hadis Anas bin Malik ditambah dengan kalimat laisa laisa syafaati li ummati min ahlil kabair. Tidak ada syafaatku bagi umatku orang-orang yang melaksanakan dosa besar. Dia menentang hadis ahad dan memakai hadis maudhu Nah, sebab ahlul bidah ini memang tidak jujur ya. Di dalam beristilah orang-orang ahlul bidah tidak jujur. Kenapa tidak jujur? Sebab mereka melaksanakan baru cari dalil. Ini bedanya ahli sunnah dengan ahlu hizbiyah dengan ahlu bidah beda. Kalau ahlu sunnah, mereka ada dalil baru melaksanakan. Tapi ahlu bidah, mereka melaksanakan baru cari-cari dalil. Oleh sebab itu, ya, mereka itu bagaikan orang yang, ya, kata orang sunnah paling, ya. Artinya orang-orang yang kena air bah. Jadi apa saja bisa diambil. Yang penting bisa untuk apa? Untuk pegangan. Ya. Nah, ini alur bidah biasanya mau doib dalilnya. Mau tidak ada isyarat sama sekali digunakan. Supaya apa? Supaya ada hanya pegangan. Jadi torikoh yang akan menyelamatkan itu adalah cuma satu. Adalah tafsir yang kelima anak alaihi al yoma wa ashabi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menjelaskan istimbat daripada hadis ini. Jadi yang masuk dengan firqatun najiyah adalah pengikut para sahabat di dalam memahami nas ini. Ya. istimbat nah, hadis iftirakul ummah Adapun istimbat ini yang akan saya sampaikan adalah tujuh mungkin ikhwan semua bisa mengeluarkan lebih daripada seratus silahkan yang jelas benar istimbatnya istimbat yang pertama bahwasanya terjadinya iftirakul ummah terpecah belahnya umat Islam ini adalah amru kauni aradallahu kaunan lakin ma yuridillahu syar'an. Apa bedanya antara irodah kauni dengan irodah syar'i? Siapa yang pernah belajar? Al-farqu baina irodah syar'i dan irodah kauni. Nah, istimbat yang pertama, insya Allah kita akan jelaskan. Nah, ini dengan ini. Saya tanya, hal kullu ma aradahullahu aradahullahu syar'an Apakah setiap yang terjadi di muka bumi ini adalah Allah mencintainya? Contoh kafir. Contoh umpamanya maksiat. Ya. Maka pertanyaannya apa? hal kullu ma aradahu Allah kaunan aradahu Allah syar'an ataupun pertanyaannya hal kullu ma aradahu Allah ahabbahu apakah setiap yang terjadi dan dikendaki Allah itu adalah dicintai tidak apakah seluruh yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki secara kauni Allah Subhanahu wa taala menghendaki secara syar'i maka jawabannya adalah tidak. Sebab iradatullah, iradah Allah itu ada dua. Ada iradah kauni, ada iradah syar'i. Iradah kauni adalah iradah yang bersamaan dengan masyiah. Adalah kehendak Allah. Iradah kauni bermakna al-masyiah. Iradah kauni bermakna irod ayat al-masyiah. Wa amma iradah syar'i itu adalah yang dimaksud dengan makna al-iradah binafsihi. Nah, makna ini kita akan jelaskannya. Apakah setiap yang terjadi dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala berarti Allah itu senang? Kita tahu ya. Fir'aun kafir itu takunu bi iradatillah. Siapa yang mengingkarinya? Fir'aun kafir apakah dengan iradah Allah atau bukan? kita menyebutkan bahwasanya itu ada atilah wa iradati. Itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyebutkan bahwa mutazilah yang mengingkari bahwasanya kafir itu bukan kehendak Allah berarti dia itizan Pendapatnya Barang siapa yang dia menyebutkan bahwasanya kafir itu adalah dicintai bahwa jabari. Maka dia adalah jabariyah. Maka ahli sunnah wal jamaah menyebutkan kekufuran yang terjadi pada seseorang dan mati dalam kekufuran aradahullahu kaunan walam yuridullahu syar'an. Allah menghendaki secara kauni tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki secara syar'i. Innallaha la yuhibbul kufra sebab Allah tidak mencintai terhadap terhadap kekufuran. Nah, kalau kita jelaskan di sini bahwasanya terjadinya iftirakul umma ini aradahullahu kaunan. Allah Subhanahu wa taala mengendaki secara kauni pasti terjadinya. Sebab di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam dua ayat kana nasu ummatan wahidatan fa Allahu nabiyyina mubashirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba liyahkuma bainan bainan nasi fi ma ikhtalafu fi al ikhtilaf amru kauni wa la tazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk Ayat-ayat ini menjelaskan bahwasanya akan terjadinya istilah ini. Waqiyan wa aradallahu kaunan benar-benar terjadinya dan dikendaki secara kauni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dua hadis bahkan tiga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan benar-benar akan terjadinya istilah ini. Dalam hadis yang tadi, yaitu satap dari ummati. Kemudian dalam hadis Irbad ibnu Sariyah, Fa inna man ya'is minkum, fa saya rasulatan kathira. Barang siapa yang hidup setelahku ini, tentu kamu akan melihat istilah yang banyak. Dalam hadis Ibnu Mas'ud Rasul telah menjelaskan yaitu khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan aridan thumma qala hada sabili thumma khattan an yaminihi wa an shimalihi fa qala hadhihi subul wa kulli sabilin shaytanun yad'u ilaihi thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qaulahu ta'ala wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum la'allakum tattaqun. Kemudian Rasul menjelaskan juga dalam hadis Ibnu Mas'ud. Rasul membuat garis melintang. Bahada sabili ini adalah jalanku. Satu katanya. Rumah kata hututan ahor. Kemudian dia membuat garis lagi. An yamihni sebelah kanan. Wa an dan sebelah kiri Fahadihi subul, maka ini adalah jalan kesesatan. Artinya akan terjadi apa? Istirahat yang yang banyak. Wa fi kulli sabilin yad'u ilaiha. Dan setiap jalan itu ada setan-setan yang menempuh, yang menyeru kepadanya. Kemudian dia menyebutkan firman Allah, "Wa anna hadza sirati mustaqimah." Ini adalah jalanku. Fattabi'uhu, ikutilah. Adalah al yang tadi. Wala tatabi'u subula dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan ini. Hadis ini menyebutkan secara wakilnya, secara nyata dan secara kauni akan terjadinya iftiraqul umrah. Akan tetapi apakah dengan kauni ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita untuk kafaruk Apakah Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita itu adalah untuk keluar daripada sabil? La. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad qala Innallaha la yarda salatan Sesungguhnya Allah itu tidak mengendaki dan tidak ridho tiga perkara. Salah satunya adalah al-ibtirah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membenci di dalam Al-Qur'an wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Dan janganlah kamu ini seperti orang-orang yang mereka itu bercerai-berai dan terjadi istilah. Kaidah tabayyana amrul awali. Apabila kita memahami kepada awal yang pertama ini, di mana kita paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengendaki secara kauni yaitu iftirat akan tetapi tidak mengendaki secara syar'i berarti tetap kita dituntut untuk tidak tafarruq Kemudian perlu kita ketahui analisa litafarruqi asbaban walil istima'i asbaban. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan adanya tafarruq dan menyebutkan adanya yang disebutkan wisdah ataupun dengan al-jamaah. Kemudian dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menganggap kepada asabut tafaruk kecuali Allah Subhanahu dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya. Wa mahtalatu fihi illa bagian. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan sababul iftirab al-bagyu wal hasad. Al-bagyu wal hasad. Wasababul al-jama'ah as-sam'u wa ta'ah. Wasababu al-jama'ah as-sam'u wa ta'ah. Faman saraka asbaba al-iftirah. Fahiyah al-bagyu wal hasad bahwa halak. Barang siapa yang dia menempuh jalan ibtirah yaitu al-bagyu wal hasad maka dia akan celaka. Barang siapa yang dia menempuh jalan al-jamaah yaitu as-sam'u wa ta'ah maka dia akan selamat. Ini adalah istimbat yang pertama. Istimbat ini akan berhubungan. Istimbat yang kedua bahwasanya paparuk umat Islam ini akan lebih banyak dibandingkan dengan umat-umat yang sebelumnya. Jadi, taparuk ini, terpecah belahnya umat ini akan lebih banyak ketimbang daripada umat-umat yang sebelumnya. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwasanya Yahudi 71, Nasrani 72, wasab tariku ummati ala salatin wasabina firqatan. Nah, kenapa disebutkan bahwasanya umat Islam ini akan semakin banyak? Sebab umat Islam ini adalah ittiba sunana man qablahu. Sebab umat Islam ini adalah mengikuti sunnah orang-orang yang pertama. Sehingga Rasul telah menyebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kata tabi anna sunnana man kana qablakum hadza qudzati bil qudzah hatta law dahalu hijra dabbin la dakhaltumu umat ini, yaitu umat Islam, akan mengikuti sunnah-sunnah yang sebelumnya. Siapa? Al-Yahudi wan Nasor. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Al-Yahudi wan Nasoro. Orang-orang Yahudi dan Nasoro. Sehingga digambarkan saking kita itu akan mengikutinya, kalaulah mereka itu masuk kepada lubang yang kecil, maka umat Islam ini akan mengikuti. Jadi kenapa umat Islam ini taparuk? Sebab umat Islam ini mengikuti kepada asbabut taparuk. Kenapa orang-orang Yahudi taparuk? Kenapa orang-orang Nasrani terjadi istilah? Bisababil bagi wal hasad bima bainahum. Sebab terjadinya hasad dan terjadinya bagi di ayatillah wa bi nabiyihim. Sebab terjadinya bagi dan hasad terhadap nabi mereka وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة فيما رواه الإمام البخاري ومسلم إنما دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلاف على أنبيائهم Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dauni mataroktukum. Cukup dan jangan ditambah dan jangan dikurangi apa yang aku tinggalkan. Inna ahlaka man kana Hanya saja mereka itu rusak mereka itu celaka, yaitu terjadinya iftirat, diibtila dengan terjadinya perpecahan, karena mereka itu kasratu su'alihim wahtilaku ala anbiyahim. Mereka banyak bertanya dan mereka istilah menyalahi terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa umat Islam ini lebih banyak? Sebab umat Islam yang terakhir mengikuti dan menambah-nambah terhadap para mutakodiminnya. Ini adalah yang kedua. Kemudian istimbat yang ketiga, bahwasanya terjadinya istilah kana fil iktikot wa kana fil millah. Terjadinya hilaf ini, terjadinya perbedaan ini, terjadinya ikhtilaf ini dalam akidah dan dalam milah. Sebab dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, dari ummati ila salatin wa sab'ina millatan." Kullu hafin nari illa millatan wahidah. Jadi yang dimaksud dengan istilah yang akan terjadi tafaruk lal ikhtilafi tiba di anwa'il furu. Seperti istilah orang yang ada jarinya kalau sholat di gerak-gerakan ada yang tidak ada yang tidaknya ke sini ada yang ke bawah ada yang di belakang baca fatihah kalau imam dijaharkan ada yang tidak Istilah semacam ini adalah tidak masuk kepada istilah yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang dimaksud dengan istilah adalah istilah istilah istiqad istilah adalah filmillah. Istilah filmillah. Seperti apa? Umpamanya bil masailil iman tentang masalah iman. Mahwal iman syar'ian, apa yang dimaksud dengan iman syar'i? Al-Sunnah wal Jamaah yang dimaksud dengan iman kaulun wa amalun. Kata ahli sunnah yang disebutkan dengan iman adalah kaul wa amalun yazidu wa yankusu yazidu bi ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Yang dimaksud dengan iman adalah ucapan. Ucapan itu ada dua, kaulul qalbi wa kaulul lisan. Adapun kaulul qalbi wa huwa niat. Adapun kaulul lisan adalah asalapun melapaskan. Adapun amal ada tiga, amalul qalbi wa amalul lisan wa amalul jawari. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Kemudian timbullah akidah, yaitu murjiah. Kemudian yang disebutkan dengan akidah orang kuari dalam iman. Kata orang murjiah, orang yang melaksanakan dosa besar, kafir. Imannya hilang. Kata orang murjiah, kebalikan. Orang melaksanakan dosa besar, tetap imannya sempurna. Ini menyalahi manhaj, menyalahi kepada akidah yang benar. Kemudian umpamanya dalam masalah kodo dan kodar, umpamanya dalam asma wa sifat, umpamanya dalam tauhid, umpamanya dalam beriman kepada asrati sa'at. Ini adalah kesalahan dalam apa? Yang disebut dengan dengan milah. Oleh sebab itu ya, jangan dipahami dan jangan terjadi perbedaan ulama dalam perkara khilafiyah lemuk sabar dengan syarat juga. Jangan asal hilang, jangan asal beda. Wah beda masalah fikih nggak apa-apa. Nah, kalau tidak itibar ini tidak dianggap sama ulama. Jadi yang dimaksud dengan hilap ini mesti sabarnya, Tinggal ulama, jangan hilap di antara kita. Kalau hilap di antara kita ini tidak dihitung ya, sebab kita orang-orang jahil ya. Artinya disebutkan jahil itu di, ketimbang ulama kita punya ilmu ya. Tapi ketimbang para ulama kita masih jahil. Ya. Tapi yang dimaksud adalah hilaf di antara ulama mahual mu'tabar. Artinya ibar di kalangan ulama. Ada nah ulama ini berkata A, ulama B berkata B. Ini tiba di kalangan ulama dan maujud di kutubul fikih. Ada di kalangan ataupun dalam kutub-kutub fikih. Nah, jangan sampai kalau terjadi istilah semacam ini kemudian terjadi tafaruk maka di sini harus adanya yang disebutkan dengan qawaid ikhtilaf. Ya. Kemudian istimbat yang nomor empat bahwasanya ikhtilaful fil millah ya, lazim al ikhtilaf wal iftiraf fil jasad walazim ayuqatilu bainahuma Perbedaan dalam segi akidah, perbedaan dalam segi milah melazimkan dan menuntut untuk terjadinya ikhtilaf, untuk terjadinya perpecahan, untuk terjadinya perang di antara dua kelompok ini. Kenapa? Sebab ini lazim. Sebab kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini akan apa? Akan senantiasa berpecah. Dan nah, akan senantiasa berperang. Laka jalu ta'ibatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurru man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Jadi orang yang berada dalam firqatul najiyah apapun disebutkan taibatul mansurah mereka senantiasa berperang mereka senantiasa membantah terhadap ahlul furqah. Jadi bohongnya. Kalau kita sekarang mengajak kerjasama ataupun kita nata'awan maasyiah, tidak mungkin sebab mimba bilazim wa mimba kauni ini adalah kauni perkara kauni aradahu kaunan ayufarriqu bainal haqqi wal batin. Oleh sebab itu saya akan sebutkan satu kaidah yang batil. Dan saya bukan berbicara tentang ulama, kholi al ulama ya takallam. Tapi ini pendapat dan ini telah dijelaskan oleh para ulama salah satu kaidah yang dibikin oleh Hasan Albana rahimakumullah wa asallahu ayafu anhu. Dia membuat kaidah nata'awan bima itafaqna wa ya'tadiruna ba'dan bima Kaidah ini ya, mengandung batil dan mengandung hak ya. Sedangkan kaidah para ulama apabila kita mengeluarkan satu kaidah apapun satu ucapan dua salah ya ya Kalau kita mengeluarkan satu ucapan ataupun satu pendapat ataupun satu kaidah yang memiliki dua jahit, artinya dua sisi benar dan salah maka jangan sebab orang akan memahami dengan salah kalau kita menyebutkannya kita kerjasama dalam perkara yang sama artinya kita tolerir itu orang lain dan kita beriktikaf yang sama saja dan kita saling apa saling memaafkan dan mentolerir kepada yang beda saya tanya sekarang bapak-bapak bapak-bapak ahli sunnah dengan orang-orang Rafido yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Apakah bapak-bapak akan tolerir mereka? Akan nggak apa-apa dia, yang penting dia bersyahadat. Apakah kita akan menyebutkan orang yang bersyahadat kemudian menyebutkan wihdatul wujud? Yang menyebutkan Allah adalah makhluk, makhluk adalah Allah kita menyebutkan biar dia akan bersyahadat sama dengan kita. Jelas ya, Kaidah semacam ini kalau diterapkan ke sini ini batil. Tapi mungkin ya disebutkan benar kalau seperti tadi. Yang satu gerak telunjuk, yang satu tidak. Saya Albani mensahihkan, saya Mukhir mendoibkan hukumannya. Dalam kaidah-kaidah tertentu. Maka mungkin semacam ini bisa digunakan. Tapi dikarenakan kaidah itu dan batasan itu bisa digunakan hak dan benar maka kita itu sebaiknya untuk meninggalkan koidah-koidah semacam itu. Kenapa? Sebab Rasul telah menyebutkan la'anallahu man hawa muhdisan. Allah melaknat kepada siapa saja yang memberikan dukungan kepada ahlu bidah. Artinya siapa saja yang memberikan dukungan kepada yang 72 golongan maka dia itu akan mendapatkan laknat. Jadi tidak bisa kita untuk apa? Untuk saling mentolerir bahkan ahli sunnah wal jamaah qadiman wa hadisan yahtamuna ala ahlal bidah ya. ahamu bi aham wa aku bi akar ala ahlal ala ahlil maksiat bahkan para ulama dulu dan sekarang ya, para sahabat dan sampai sekarang mereka lebih besar perhatiannya terhadap ahlul bid'ah dibandingkan dengan ahlul maksiat sebab ahlul maksiat ya'rifuna anal hada ghairul haq wa anal hadal maksiat wa amal ahlul bid'ah annahum ya'taqiduna annahum yatamassakuna anal hadal haq wa yad'una nasa ilaihi Ahlul maksiat dia tahu bahwasanya itu jelek. Tapi ahlul bid'ah dia menyangka bahwasanya itu benar dan mereka menyeru kepa orang kepada dirinya. Nah, ini diantara istimbat yang bisa diambil dalam hadis firqatun najiyah. Baru berapa baru empat ya insya Allah kalau ada waktu ya, sore bisa dilanjutkan ya. mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya ya. karena mata lagi apa duhur maka kita akan tutup dengan doa subhanak Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. mayyahdillahu fala mudhillalah wa may fala hadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Dalam bagian yang kedua kita akan mencoba untuk menyelesaikan pembahasan kita yang tadi yaitu istimbat daripada hadis firaqul Ummah. Dalam istimbat nomor 4 Kita telah jelaskan bahwasanya perbedaan akidah, perbedaan keyakinan adalah yang akan menyebabkan taparuk yang akan menyebabkan perpecahan umat ini. Dan itu secara nih tidak bisa dipungkiri lagi bahwasanya orang-orang yang keluar daripada pemahaman para sahabat mereka itu akan tafaruk akan terpecah belah dalam istimbat yang nomor lima sekarang istimbat yang nomor lima daripada hadis yang tadi istimbat yang nomor lima bisa kita ambil dari hadis itu sababul halaki kathira atau subulul halaki kathira wa subulu wasabilun najati wahidah dari hadis yang tadi bisa kita simpulkan bahwasanya jalan menuju kecelakaan itu banyak sedangkan jalan menuju keberhasilan dan jalan menuju keselamatan itu adalah cuma satu. Hal ini dijelaskan oleh tiga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi. Pertama adalah hadis Iftiraful Ummah yang secara nas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan 72 golongan masuk neraka dan teradab oleh neraka dan satu golongan mereka itu selamat. Nas ini menunjukkan bahwasanya jalan menuju kecelakaan adalah banyak. Sedangkan jalan menuju keselamatan adalah cuma satu. Kemudian dijelaskan pula di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang tadi saya jelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis melintang satu, kemudian menyebutkan hada sabili ini adalah jalanku. Kemudian Rasul membuat garis-garis yang banyak. Kemudian beliau menyebutkan fahadihi subulu. Ini adalah jalan kesesatan. Kemudian di dalam hadis Irbad Ibnu Sariyata radhiyallahu anhu Rasul menjelaskan fa innakum man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira kamu akan melihat perpecahan umat ini akan melihat kesesatan ini yang banyak kemudian satu jalan fa'alaikum bisunnati satu jalan sehingga para ulama menyebutkan at-tariqatu wahidah jalan itu adalah cuma satu. Artinya jalan menuju keberhasilan dan jalan menuju keselamatan cuma satu, sedangkan jalan menuju kesesatan adalah banyak. Juga bisa diambil daripada istimbat nomor lima ini bahwasanya manhaj, toriko, cara dan jalan menuju keberhasilan adalah cuma satu. Sedangkan jalan dan cara menuju kesesatan itu adalah banyak. Kemudian juga di situ ditunjukkan bahwasanya setiap kesesatan maka itu adalah dipimpin oleh Setan, Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Ibnu Mas'ud Wa bi kulli sabilin syaitanun yad'u ilaiha. Dan setiap jalan kesesatan ataupun setiap istirahat maka di sana ada setan yad'u ilaiha yang menyeru kepadanya. Kemudian bisa diambil istimbat daripada nomor lima dengan nomor empat yang tadi Di sini menunjukkan bahwasanya ittiba sabilun najah labudda alaihi al-mukhalafah sabilul halak. Orang yang mengikuti jalan keselamatan yaitu al-firqatun najiyah maka melazimkan dan dituntut bagi dia untuk menyalahi dan untuk memerangi kepada sabilul halak, jalan kesesatan ini. Wahada huwa makna Islam. Dan ini adalah hakikat Islam. Sebab tidak mungkin kataku nusunian illa idza kana nahnu mukhalafata ahlal bid'ati. Sebab kita tidak mungkin dikatakan ahli sunnah kecuali kita itu adalah menentang kepada ahlul bid'ah. Wala muwahidan dan kita tidak akan dikatakan muwahid orang yang bertauhid kecuali kita adalah mukhalafah ahla syirki. Kita ini adalah membantah dan menentang kepada ahla syirki. Wahada huwa hakikatul iman, wahada huwa hakikatul al-islam. Ini adalah hakikat Islam dan ini adalah hakikat keimanan. Faqad al-ulama dan telah berkata para ulama kita ta'rifil Islam tentang takrif Islam al-islamu al-istislamu lillahi bi-tauhid wal inqiyadu lahu ta'ah wal bara'atu minasyirki wal bid'ah wa ahlihima Para ulama telah menjelaskan tentang takrif Islam al-islamu yang dinamakan Islam al-istislamu menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala bi-tauhid dengan cara kita bertauhid Wal imtiyadu lahu bita'ah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala bita'ah dengan ketaatan. Apa yang dimaksud ittiba'ul kitabi wa sunnah, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Walayak bibihada dan tidak cukup orang itu muwahid kemudian dia ittiba'u sunnah kecuali dia itu harus berlepas diri daripada kesyirikan dan bid'ah wal bara'atu minasyirki wal bid'ah wa ahlihima. Dan dia mukhalafah dan mesti dia menentang kepada ahlu syirki dan ahlu bidah. Walidzalika qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitabih As-Saghir As-Salasatul Usul. Oleh sebab itu berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya yang kecil adalah salah satu usul. I'lam Allahu. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku yang telah Allah memberikan hidayah kepadamu. Yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allama salasata masail wal amala bihinna. Ketahuilah bahwasanya diwajibkan bagi mukmin yang laki-laki dan mukmin perempuan untuk mengetahui tiga perkara dan mengamalkannya. Yang pertama apa? annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala rasulan faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar Perkara yang pertama, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita tapi dengan tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul, barang siapa yang taat kepada rasul, maka dia itu akan masuk surga dan barang siapa yang mengkholafah dia itu akan teradab. Kemudian beliau melanjutkan kepada perkara yang kedua. Wa anna amrusani. Hadapan perkara yang kedua. Annallaha la yarba ayusroka ma'ahu ahadan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho membikin syarikat, membikin tandingan dengannya dalam perkara ibadah. Yang pertama berarti at-tauhid wa sunnah. Artinya iman kepada Rasul. Taat kepada Rasul berarti kita mengikuti sunnah Rasul. Dan kita menjauhi syirik berarti kita tauhid. Tapi dia melanjutkan wa amma amru salis. Adapun perkara yang ketiga anna man wahadallaha wa ata'ar rasulah fala yajuzu lahu ayyuwadu man hadallaha wa rasulahu walau akraba qaribin. Kata beliau, dan orang-orang yang mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak boleh bagi dia untuk memberikan kecintaan, untuk menolong dan membela kepada orang-orang yang membantah Allah dan Rasulnya. Ay ahla syirki wa ahlal bidah ahlu syirki dan ahlul bidah. Sehingga kalimat ini adalah min muqtada kalimat la ilaha illallah. Bukdu ahla syirki wa bukdu ahlal bid'ati min muktado kalimat la ilaha illallah. Membenci dan tidak mendukung kesyirikan dan bid'ah adalah merupakan tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Faman yakfur bittagut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusta. Barang siapa yang dia itu kufur kepada setiap sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mentauhidkan dan mengikuti rasulnya, maka dia telah berpegang teguh kepada dua kalimatnya, yaitu dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian ini adalah di antara istimbat yang nomor lima. Bahwasanya orang yang mengikuti kabilun najat wah dirinya adalah untuk mukhalafa dan menyalahi perjalanan orang-orang kabilul haram. Istimbat yang keenam daripada hadis iftirakul ummah bahwasanya hadis itu menjelaskan annal jama'ah huwan najah wa annal furqah fahuwal halak wal hadis itu menjelaskan bahwasanya berjamaah mengikuti jamaah adalah selamat dan setiap kesesatan dan setiap furqah itu adalah kena adab dan mereka diancam dengan api neraka. Akan tetapi dalam istimbat nomor 6 ini sebagaimana kata para ulama la buddha fahman daqiqan wa fahman sahihan akan tetapi ketika kita menjelaskan bahwasanya yang 72 golongan itu muwa'aduna Nabi nari mereka ini terancam dengan api neraka mereka ini akan masuk neraka, tapi janganlah sekali-kali punya pemahaman bahwasanya yang 72 golongan ini adalah mukhalladuna finnari. Mereka itu adalah kekal di neraka. Tapi yang 72 golongan ini dinyatakan oleh Rasul bahwasanya mereka itu adalah masuk neraka. Lakin kata Akan tetapi Rasul tidak menjelaskan Apakah dia mukhalladuna finnari am annahum ghairu mukhalladuna finnar? Apakah dia kekal di neraka ataupun tidak? Lakin muqtada hadisul ghair. Akan tetapi ya, makna hadis yang lain menunjukkan bahwasanya yang 72 golongan ini tidak kekal di neraka lakinnahum sahka masyiatillah tapi mereka ini adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah wa Insya lam Apabila Allah Subhanahu wa taala mengampuni maka mereka akan diampuni. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni, maka mereka tidak akan diampuni. Hanya saja kita harus paham daripada beberapa hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dolalatin finnar. Tapi walaupun hadis-hadis ini menyebutkan wa kullu dolalatin finnar tidak berarti bahwasanya yang 72 golongan ini adalah muhalladuna finnar. Mereka itu adalah kekal di neraka. Jadi artinya maknanya tidak kekal di neraka. Barang siapa yang mau ingin bu, lihatlah perkataan Al-Imam asy dalam kitabnya yaitu Al-Ihtisam. Kemudian ini juga dikatakan dobitnya oleh Al-Imam Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu'atul Fatawa dalam jilid yang ketiga. Kemudian minal mutaakhirin bisa dilihat perkataan Syekh Albani, kemudian juga muridnya Syekh Salim dalam kitab ya, Nushul Ummah fi Hadisil Ibtirok. Sisanya kita akan sisakan untuk soal jawab bahwasanya makhraj minal filan wa makhraj minal azab qad bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal hadis. Istimbat yang ketujuh bahwasanya ya, cara keluar daripada fitnah iftiraf ini dan jalan keluar daripada adab ini telah dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis itu dengan tidak dengan tiga lapad yang yang tadi. Ini min rahmatnya dari sikap ataupun sifat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai wakana rahimah rafiqo. Dia itu lembut dan dia itu pengasih sayang. Dia menjelaskan tentang sebab iftirah kemudian juga dia memberikan jalan keluar supaya kita ini tidak iftirak, tidak ikhtilaf dan tidak akan terhadap oleh api neraka, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan makhraj, menjelaskan jalan keluar daripada iftirakul ummah ini. Dengan cara apakah kita ini akan selamat dari pecah belah dan daripada azab neraka. Maka Rasul menjelaskan dengan tiga kalimatnya. Yang pertama, alaikum bil jamaah. Kemudian Rasul menyebutkan fa'alaikum bima ana alaihi al wa ashabi wa alaikum bisawadil azam. Kalau kamu ingin selamat kata Rasul, maka ikutlah al jamaah maka ikutilah ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi. Kemudian ikutilah as-sawadul a'zam. Ini adalah makhraj minal fitnah. Wa hadha huwa sabilul mu'minin. Dan ini adalah perjalanannya orang mukmin yang harus diikuti oleh kita semua hari ini. Jadi kalau kita sekarang ingin selamat, kalau kita sekarang ingin tidak istirahat, ikutilah apa yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam makrojnya. Apa itu? Adalah ma'ana alaihi al yoma wa ashabi ala wa huwa min minal adab wa min minal fitan. Apa yang dijalani oleh Rasul dan apa yang dipahami oleh para sahabat Itulah jalan keluar kita itu selamat daripada ikhtilaf dan selamat daripada azab neraka. Al-Quran telah memberikan jaminan, telah memberikan gambaran bahwasanya siapa saja yang mengikuti agama yang dipahami oleh para sahabat, agama yang dijadikan keyakinan oleh para sahabat, maka mereka itu akan mendapatkan keselamatan. al awaluna min al muhajirina wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa Wasabiqun al awaluna dan orang-orang yang telah terdahulu masuk Islam minal muhajirina daripada orang-orang muhajir wal ansor dan orang-orang ansor wal walladzina taba'uhum dan orang-orang yang mengikuti mereka mengikuti dalam perkara apa fit tafsir wa fil fahmi dalam menafsirkan Al-Qur'an dan dalam memahami Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam